Jadi usaha empat bulan, usaha satu minggu. Ini banyak uh, jamaah Pak Ari gimana caranya agar hidup kita senang di dunia dan di akhirat. Tentu wabtagi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dunia harus dicari, akhirat juga harus dicari ya dunianya bekalnya apa akhiratnya juga apa gitu ya alhamdulillah saya bisa sudah bisa membuktikannya sendiri kalau ada ilmu yang sudah didapat berapapun besarnya berapapun banyaknya berbagi itu adalah untuk akhirat kita dunianya juga sama e, tentu tidak bisa saya sampaikan di sini tentang keberhasilan kehidupan dunia apakah mungkin ibu memiliki eh, cita-cita e, ingin haji ingin umroh atau mungkin ingin memiliki rumah, ingin memiliki mobil mewah, nah, bukan hanya mimpi. Kita berusaha. Uh, silahkan nanti ke 980 41815 ya untuk ngobrol-ngobrol. 980 41815. Karena banyak kemarin <clears throat> yang minta, mohon maaf saya kemarin tidak bisa balas SMS, tidak bisa balas telepon karena memang full kemarin ngajar ya dari jam 8 sampai jam 12 di Masjid uh, Nurul Huda ya kalau nggak salah. The Nurul Huda ini ada di hmm, di mana ti? di Utan Kayu Selatan Mojokerto. Itu pengajian kita setiap hari Ahad. Nah, terbuka untuk ibu dan bapak, adik-adik remaja. Di sana banyak remaja ya, alhamdulillah. Yang ingin belajar silahkan untuk serta bersama kami. Jadi insya Allah Mhm. Kedinginan? Kakak enggak. hanya kakak di hafal, Kakak kan sudah sudah jauh. Ya waduh mulai. Ta'ud A'udhu A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ha kecil. Wadduha gitu. Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal ah panjang walal ah-, ah walal akhiratu وللآخرة khairul لك من ula walal walal a hafalannya kalau diganggu terganggu khiratu khairul kaminal ula terus walasau walasau fayu'ti tiga diulang walan saufa walan saufa walan saufa yuk tika rabbuka do alam yajid ghayatiman fa'awa wa wajada kadolang fahada hafalannya sudah benar tapi tahsinnya belum nih ini yang gini lihat mulut ayah ووجدك الضاء ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووجدك آه، Iya. Panjang di situ. Mm. wajadaka ilang faana Lagi. Wa wajadaka. wajadaka. A ilang fa'amna faama. fa'ammal yatima fala Takhar. taqhar taqhar wa amasa. ammasa ila falah tanhar Tanhar. Wa amma bini. Bini. Bini mati Rob. Wa amma bini mati Rob. Rabbika fahadis. Fahadis. Fahadis. Memang kalau hafalan itu tidak boleh diganggu. <clears throat> kalau diganggu lupa, lupa, lupa apa sih? Lupa, lupa apa? Lupa lagu, lupa judul ya. Ingat syairnya. <laughs> Iya, iya. Alhamdulillah Mukti ini ibu dan bapak kemarin baru hari hari Sabtu ya sih ya baru terima rapot. Cuman sayang cuman ranking kelima harusnya ranking satu sayang ya kelas tiga nanti harus ranking pertama. Mukti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Teruskan. Tazurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunna ainal yakin summa latus alunna yawma izin anin naim Bismillahirrahmanirrahim kalla la yumbadanna fil hutamah Oma adara kama hutamah narullahi muqra'allati tattali wa al afidah الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة Mumaddadah. ممددة Wa arsala alaihim tayran ababil. Tar. ترميهم بحجارة من سجل فجعلهم كعصف مأكول Wala yahuddu ala tu'amil miskin. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون Yura'un. Panjang. Wayam. ويمنعون الماعون Fayabudu rabb hadzal bait. التي Alladhi الذي at'amahum. أطع- أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفره Hu- Innahu. إنه Ka- كان توابا Wala sawfa yutika rabbuka fatarda. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تن- تقهر. تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا wa wada' ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك qada zahrak. قد ظهرك Kayak Imam Qajajorok. Jangan قد Qajajor. ظهرك Qada zahrak. قد ظهرك ورفع ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ربك فارغب والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها طحاها طهاها ونفس وما سواها سواها سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلى من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبأش أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Fasawwaha فسواها Wala ولا يخاف عقباها Wallaini idha yaghsha والسم والنهار. والليل- والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن Sa'yakum كن شتى fa man a'ta wasan bil husna fasanuyas fasanuyas fasanuyas siruhu lil lil yusra wa amma mam bakhila wastaghna fakazzaba bil husna fasanuyas siruhu lil usra وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا إن علي إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب watawa watawal wasayujan nabuhal at atko alladhi yu'ti malahu wa ma li ahadin matil tujza illa batiqa wajhi rabbihil a'la wa rasul wala saufa ya Bismillahirrahmanirrahim la uqsimu bihadzal balad tahillum bihadzal Balad. wa walidi wa ma walad laqad khalaqna insana fi kabad ayah ayah sabu allai yaqdir alaihi ahad yaqulu ahlaktu ah, malallu bada alam ya rahu ahar alam naj'al lahu ainain walisa lisanan wahadaina unajadain wa mal akobah wama أدراك kamal Wama أدراك kamal العقبة Ulang. Wama adro. Wama adro kama akobah fakur rakobah au it'amu fi yaumil Mas Gobah. Mas Gobah. Mas Gobah. Yati mau. Yati mau. Yati mau yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah thum thumma kana min allazi na amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis marhamah ulaika ashabun maimanah wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narum muqsadah terima kasih anakku sayang Masya Allah terima kasih ibu dan bapak gurunya di SDIT Al Mubarak anak kami jadi seperti ini bukan karya saya karya mereka itu ibu guru ibu siapa kelas dua itu Bu Oci ya sama ah, Bu Eka. Bu Eka. Ibu Guru terima kasih. Pak Kepala sekolahnya siapa? pasahroni Sahroni di SDIT Al Mubarak. Ah. Alhamdulillah ya kelas 2 naik kelas 3 um, walaupun hanya ranking kelima ya alhamdulillah lah sayang uh, walaupun saya berharap sih rankingnya agak lumayan tapi itu juga masya Allah kelas 2 SD sudah sampai juz 30 ya kurang sedikit ya sayang ya sudah sampai kemarin al apa mutopifin Hah? al invitor ya tapi <laughs> kamu hafalannya harus diulang nanti di radio internet kita ulang-ulang ya itu ibu eh, takfirnya ya ya udah mukti ke sana keluar ya e, itu ibu karya karya mereka karya bersama jadi e, kalau berharap e, saya bisa sendiri agak sulit ya dengan kesibukan mobilitas saya sendiri juga dan biasanya anak juga kalau sama orang tuanya <laughs> susah sudah hafal jadi apa yang ibu dengar barusan e, mungkin putra ibu putra ibu dan bapak lebih pintar ya lebih mahir lagi mari kita bersaing pastabikul khairat bersaing berlomba-lomba dalam kebaikan anak saya itu ya kelas 2 SD sudah seperti itu tapi masih lupa-lupa karena di rumahnya jarang murojaah, jarang nih, <laughs> jarang ulang. Dan nanti insya Allah dengan adanya radio internet di internet kita ulang-ulang terus. Tentu e, ibu dan bapak menginginkan sama seperti kita, seperti saya juga. Itu adalah investasi yang tiada akhir uh, hari ini kita boleh meninggal, hari ini kita boleh mati, tapi keturunan kita harus berkembang terus karena itu yang akan ngalir kepada kita. Ida mata Adam in kota amaluhu. Anak Adam itu meninggal, putuslah semua amalnya kecuali tiga hal. Eh, eh, eh, eh, kok assalamualaikum ke sini. Iya. Yeah. Jadi kalaupun hari ini kita harus meninggal karena takdir kita atau kapan <laughs> gitu ya, kita tidak usah khawatir. Karena tiga hal yang akan selalu mengalir. Ilmu kita yang kita manfaatkan, kita ajarkan kepada orang lain. Terus sampai akhir kehidupan kita. Selama ilmu kita dimanfaatkan oleh orang lain, selama itu kita akan dapat investasinya sodakoh jariah kita kita pernah memberi untuk masjid untuk rumah yatim untuk pesantren atau untuk apalah kebaikan-kebaikan untuk jembatan selalu akan mengalir selama bangunan itu selalu ada putra putri yang soleh dan soleha yang selalu berdoa kepada kedua orang tuanya itulah investasi jadi eh, kan kemarin saya sudah bilang kalau kita bekerja dengan otot maaf tukang itu berapa gajinya gajinya mungkin ya sehariannya bisa 60, bisa 70 ribu, bisa 100 ribu paling besar. Itu juga udah jarang. Umumnya paling 60, 75. Tapi berapa direktur yang pakai otak gajinya sehari? Bisa dia satu miliar satu hari cuman tanda tangan doang. Jadi kerja otot dengan kerja otak beda. Makanya kemarin banyak, Pak Hari saya ingin sukses di dunia dan di akhirat. Mari kita bersama, pasti bisa. Saya baru dua hari sudah Alhamdulillah mendapat gaji 150 ribu sehari ini. Jadi kalau AA Gym itu selama 4 minggu, eh, 4 bulan dia sudah penghasilnya 152 juta. Nah, mingguannya sudah dapat 7 juta. Nah, silahkan ya nanti tidak tidak bisa saya sampaikan di sini. Eh, sharing lah silahkan ke 980 41815. 980 41815 nanti ya eh, satu jam setelah acara ini karena eh, nomor handphonenya nggak saya bawa yang saya bawa adalah 0812 828 7881. Alhamdulillah Ibu dan Bapak dengan kebersamaan kita ini radio internet saya nggak tanggung-tanggung punyanya tiga. Ada nanti uh, eh, www.arirkm.com. Ada juga triple w radio belajar www.radiobelajartajwid.com. Ada juga www.radiobelajartajwid.com uh, belajar belajar ngaji.com eh, itu tiga yang jadi satu baru satu com di situ sudah ibu ibu dan bapak sudah bisa menikmati ada murota ada siar ulang walaupun baru saya bikin tadi malam satu nanti saya masukkan ke sana siar ulangnya biar banyak Kendati pun ibu dan bapak mengakses ke internet yang saya ada ini belum ada suaranya, berarti komputer di pesantrennya lagi dimatiin tapi bisa menikmati siar ulang di situ tinggal klik ada di situ tulisan di menu utama ada siar ulang di situ ibu bapak bisa milih murotal bisa milih siaran nah yang udah saya masukkan di situ pelajaran tentang hamas dan tajwid hukum hukum tanwin <laughs> ya baik insyaallah ya kebersamaan kita selalu semoga Allah selalu ridho dengan kita kita tidak ingin sukses hanya di dunia saja atau hanya di akhirat saja sesuai dengan doa sapu jagat kita. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin di, di dunia hasanah, di akhirat pun hasanah. Kita ingin kehidupannya seimbang dunia dan akhiratnya. Dunianya iya, kita juga ingin haji toh ingin berumroh, ingin rumah, ingin rumah mewah, ingin rum, mes, apa e, mobil mewah, itu kan keinginan yang uh, ya wajar-wajar saja. Silahkan ya untuk sukses mari bergabung. Waduha ya saya tajwidnya nih saya masukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما khairul laka ula. Ingat, dan sesungguhnya yang kemudian khairul laka minal ula lebih baik bagi kamu daripada permulaan daripada dunia. Kehidupan akhirat akan kekal abadi, lebih baik gitu ya. Jangan mengorbankan kehidupan eh, apa kehidupan akhirat, kehidupan dunianya jangan sampai untuk dirugikan, dikorbankan ya di dunia ini terus berbuat tapi tanpa memikirkan bagaimana kehidupan di akhirat. Dan sebaliknya, jadi harus ada keseimbangan. Wabtagi fima atakallah. Ya. Wa, uh, jadi ada keseimbangan. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kehidupan akhirat harus kita kejar tapi kehidupan dunia jangan dilupakan. Ngaji terus, kita belajar terus, haji terus, ibadah terus, sholat terus, semua terus. Tapi jangan lupa usaha juga harus. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya keturunan, kita punya keluarga. Mereka harus kita bantu juga, <laughs> ya. Harus usaha. Usali sambil usaha kan begitu ya. Itu. Tapi jangan lupa, ikhtiar, usaha harus selalu disertai dengan doa. Karena dengan doa sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sukses insya Allah untuk kita semuanya. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ أَلَمْ يَجِدْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث tajwidnya Pak Hari di internet kok nggak ada suaranya iya tadi saya buru-buru jadi radionya nggak saya nyalain nanti ya tapi ibu e, bisa nyetelin di situ ada siar ulang ada Murotal 30 juz saya e, Gumedi kalau misalnya ya sama siar ulang tentang hams dan tajwid klik aja di siar ulang siar ulang apa mau Murotal apa apa apa ya Pak Hari gimana caranya sukses? Apa mungkin bisa sukses? Insya Allah yakin. Jadi eh, kehidupan di dunia ini tergantung prasangka kita terhadap Allah. Kalau kita memiliki prasangka terhadap Allah, ah saya hidup ini nggak mungkin sukses, pasti tidak sukses. Saya pasti sukses, insya Allah pasti sukses gitu ya. Itu iya eh, karena karangan tafsir yang mudah dipahami karangan siapa dari Bu Yuli. E, tafsir itu bisa Ibnu Kasir bisa, e, Al-Marugi bisa, tapi ya Ibnu Kasir lebih mudah ya. Atau kaps, e, tafsir yang murah 30 juz itu murah bukan karena tafsirnya ya, karena kertasnya kertas koran. Dua buku itu Jalalin, tapi nggak begitu lengkap ya. Tapi lumayan, tafsir Jalalin, ada tafsir Buya Hamka juga ada, tapi banyak berbuku-buku ya atau tafsir eh, Pak Kure Sihab. Nanti di radio internet kita teruskan kembali belajar tafsirnya ya. Pak Ari gimana caranya ingin sukses? Eh, Bapak telepon aja ke 980. 980 41815 ya. 980 980 41815. Tapi satu jam setelah siaran ini ya, karena handphonenya nggak saya bawa. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah merestui segala langkah kita ilmu tajwid, ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu agama kita miliki, ilmu dunia juga kita miliki. Saya ingin ibu dan bapak memiliki kemampuan dalam bidang agama, sholat ibadahnya sempurna karena kita belajar. Juga jangan melupakan kehidupan dunianya. Insya Allah uh, eh, tidak menutup kemungkinan ibu punya memiliki rumah, memiliki mobil, bisa haji, bisa umroh. Semuanya yakin bisa kita dapatkan selama kita bisa berusaha dan berikhtiar. Agim 4 bulan sudah 150 juta. Setiap minggunya dia mendapatkan 70 juta. Kok bisa eh, 7 juta? Ya lumayan gaji siapa? Ya, <laughs> gaji anggota dewan. <laughs> ya insya Allah lah ya. Tapi semuanya itu dengan usaha. Untuk murotal hari Selasa, hari Selasa surah Hud Surah Hud ayat 96 sampai 123. Surah Hud ayat 96 sampai 123. Ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Yang ingin sharing untuk sukses dunia dan akhirat silahkan ke 980 41815. 980 41815. Pak Hadi kok siarannya belum berakhir? Iya, harusnya kan pertengahan bulan, tapi belum mungkin akhir bulan ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Saya hanya manusia biasa. Benarnya dari Allah, salahnya kebodohan saya pribadi sebagai manusia yang tidak lepas dari kekurangan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. closer